Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nah Kembali pada pembahasan kita Tentang mad lazim harfi ya. atau lebih umum lagi tentang huruf-huruf muqatta'ah ya. huruf muqatta'ah yaitu huruf-huruf uh, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai beberapa surat dengan huruf-huruf tersebut jumlah huruf uh, muqatta'ah berapa jumlah huruf muqatta'ah ada 14 terhimpun dalam kalimat nasun hakimun qat'an lahu sirrun ya. nasun hakimun qat'an lahu sirrun nun sad dan seterusnya kemudian kalimat atau huruf-huruf nasun hakimun qat'an lahu sirrun itu terbagi menjadi berapa empat golongan yang pertama alif la madda fiha li'adami wujudi harfil mad kata alif atau huruf alif ya hanya terdiri dari hamzah fathah, lam kasrah, lam kasrah, fa, sukun, alif. Ya. Yang berikutnya huruf hayyun tahur. Hayyun tahur yuntaqu kullun minha ala harfain. Ya. Dibaca masing-masing dari keduanya, ya, masing-masing dari Kulun minha dari huruf-huruf tadi eh, dengan apa? mat tabi'i. Ya, ha ya ta ha ra Baik. Kalau yang ketiga, ketiga dan keempat di sini tidak ada halamannya hilang. Baik, yaitu huruf apa? Huruf ain ya, huruf ain atau yang sebelumnya sana kusulakum ya. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf dan mim. Sana kusulakum. Ya. Berapa huruf ini? Sana kusulakum 8 tujuh ya. Tujuh huruf. Nah, ini dibaca dengan mad lazim. Nah, inilah yang dinamakan mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Nah. Coba dibaca. Sin. Nun. Ya, hati-hati nah, dari menggunakan wawu. Nun. Qaf صاد Lam Kaf Mim ya, Untuk Ain bisa seperti sebelumnya enam harokat Ain atau lebih pendek sedikit ain empat harokat. Ya. Alal qari an yutabbiqa ahkam at-tajwid. Ya. Maka atas qari masing-masing atau setiap qari untuk menerapkan hukum-hukum tajwid alal hurufil muqatta'ah pada huruf muqatta'ah fil Qur'anil Karim fayudghamu wa yukhfa fayudghim wa yukhfi wa yuqalqil wa yufakhim wa yuraqqiq ya. Jadi uh, bila mengharuskan idgham ya, di idgham mengharuskan ikhfa ya, di ikhfa ada qalqalah di qalqalah ada tafkhim di tafkhim, di tarqiq juga di tarqiq ya. Misalkan ini. Alif lam huruf lam akhirnya apa? Mim. Masuk ke dalam awal huruf mim yaitu apa? Mim. Nah, berarti apa? Tudghamul mim fil mim. Tudghamul tudgham al mim fil mim. Nah ini. Alif lam mim sukun ketemu mim. Berarti masuk dengan gunnah. Idgham bi gunnah atau idgham syafawi. Alif lam mim. Coba baca. Alif lam Ini to berapa harokat? Dua. Jadi jangan dibaca enam harokat. Tosin, ya. Tosin, ya. Taib, tosin. Eh, ini nun bertemu dengan apa? Mim. Hukumnya apa? Idgham. Tudghamu an-nun fil mim. Idgham nun pada mim idgham bi gunnah. Ya, jadi bukan lagi sin tapi apa sim langsung ke mim ya qasim mim mim baik alifnya tebal apa tipis to ini alifnya tebal mengikuti huruf to to ya Baik. Kemudian kaf ya, kaf enam harokat, ha dua harokat. Kaf ha ya. Coba. Kaf ha Ain berapa harokat? Ya, bisa empat harokat atau enam harokat. Sekarang kita baca dengan enam harokat. Ain. Coba. Ain. Ya, jadi yang panjang yaknya bukan nunnya. Ain. Ya. Panjangkan dulu ain, baru ketemu nun setelah dibaca empat atau enam harokat. Ya. Ain, coba. Nah, di keterangan dalam keterangan disebutkan tuhfa anun inda sod. Huruf nun pada ain disamarkan pada huruf sod. Ya, Jadinya gimana? ayo ya. Setelah panjang ai baru kemudian nunnya disamarkan. ayo Coba. ayo Sod. Sod. Ya. Sodnya tebal, alifnya juga ikut tebal dalnya muqalqalah ya muqalqal ad-dal sad jangan lupa muqalqalah ya baik bisa dipahami ya nah kita kembali ke contoh-contoh dalam kitab Coba kita buka halaman 78. Nun. Qaf. Sad. Nah, berikutnya antum baca coba. dicontohkan. Nah, mikrofonnya di mana? Mikrofon di mana mikrofon? Ya, ya coba anda baca. Ya. <laughs> ya Allah. Nah. Ain sin kof sebagaimana? disambung dengan sin langsung. Ya, karena disambung maka berarti ada pertemuan nun sukun dengan sin. Hukumnya ikhfa. Ain ya. Kan? Sin nun bertemu qaf. Juga hukumnya ikhfa juga. Nah, coba dibaca sambung dan diterapkan ahkam ya, ahkamun nun. Yang terakhir apa? Ko atau kof? Ko saja. Kof. Ya, ada faknya. Kof. Ya, setelah enam harokat, kemudian akhirnya huruf fa. Ain sin dan gunanya juga sempurna ya, bukan saja disamarkan ain sin qaf tapi samarnya juga panjang. Ain sin ya. apa? gunanya gunah yang sempurna. Taib. <clears throat> Sampingan tuh. Ya. Eh, coba bawahnya apa? Ya. Ya'nya berapa harokat? Dua. Ya, coba dua harokatnya gimana? nah, lebih dari dua harokat. Kalau dua harokat, ya saja. Nah, iya. Ahsan. Yasin Ahsan. Baik. Masih antum, ya, ulang lagi. Sekarang sampingnya. Nah, setelah Yasin. Rohnya berapa harokat? Empat. <laughs> Dari mana tuh dapat empat itu? <laughs> Berapa? Dua saja ya. Ulangi. Alif tanpa mad, lam enam harokat, roh dua harokat. Ya, ulangi. Lamnya kurang panjang. Alif lam ra. Alif lam ra. Ya. Ahsan. Terus akhirnya jangan diberi hamzah. Ahsan. Berikutnya kaf ha ya ain sad Hamim. Baik. Alif lam mudah ya. Baik. Soal demikian cukup ya. Eh, mana Ubaid Metro Ubaid Metro ya. membaca surat Al-Qalam dan surat Qaf. Eh, sempurnakan domah dan wawu jangan diberi kunda. Nun bukan non, tapi nun. Yasturun. Ya, sekarang mulai wakaf enggak apa? Ya, yasturun. Ya. Kemudian Ya, enam harokat. Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian ditebalkan qaf dan alifnya qaf qaf lagi Baik Usama Usama Gimana Usama? Atau sudah oh ya, yang lain dulu. Tahir. Tahir. Surat Sad, ya, baca surat Sad. Lanjut Balil ladina Baik, ahsan. Berikutnya, ah, Muhammad. Muhammad. Nah, Muhammad. Baik, baca. Surat Asy-Syura, Ain Sin Qaf. gimana? Miung ya gunahnya tebal. Miung dan e, gunahnya sempurna ya ini maksudnya utuh pada khaisum. Miung qablik. Baik, ulangi. Kadzalika Baik, ahsan. Berikutnya Hanif. Hanif. Baca surat Yasin. Yasin Yasin Kurang kasrah Yasin Sin Si Disempurnakan kasrahnya Yasin Hukum ra pada kalimat al-mursalin apa? Tebal apa tipis? Al-mursalin. Al-mursalin atau mursalin? Tipis apa tebal? Tebal, Hasan. Baik. Berikutnya. Maulana. Eh, Maulana. panjang. Lam. Ya. Ya. Kemudian roknya berapa rokat Enam juga. <laughs> Dua saja. Jangan kepanjangan. Alif, ulangi. Ulangi. Alif lam bukan wal Quran, wa Quran, wa Quranin mubin. Ulangi tilka ayatul tilka ayatul kitabi wal Qur'anil mubin. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Baik, ulangi. Alif lam ra tilka Berikutnya <clears throat> halaman 99 pelajaran 79. Nah, kita baca sama-sama. Kaf ha ya ain رحمة ربك عبده زكريا dua harokat Zakaria Zakaria Baik Hamim Hamim الكتاب من الله العزيز العليم طاسين الحي القيوم Berikutnya Alif Lam dibaca dengan naber ya. Lam atau tidak juga insyaallah enggak Ya, boleh dibaca dengan datar. Alif lam mim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين طاسيم تلك آيات الكتاب المبين الم صاد الم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه min Uh, eh, ada beberapa faedah tambahan. Yang pertama tentang ikhfa nun pada sin ya. posin tilka ya. Kalau dibaca bersambung wasol ya hukumnya apa? Ikhfa. posin tilka ayat ya. Pada baris yang ketiga, wasin kalau dibaca wasol dibaca dengan samar. Wasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Coba dibaca wasol. Kemudian kalau e, yang berikutnya surat Ali Imran ayat yang pertama dengan yang kedua disambung alif lam mim disambung dengan Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Baik. Bila disambung maka akan terjadi apa? Pertemuan apa? Dua sukun. Mim sukun dan lam. Ya. Atau mim sukun enam. Mim sukun kemudian setelahnya ada hamzah kotak ya hamzah kotak eh, hamzah wasol, hamzah wasol. Baik. Kalau kita berhentikan pada alif lamim, ya tidak ada muskilah kita baca lafzul jalah dengan memfathahkan alif. Nah, kalau kita wasolkan caranya demikian, caranya demikian alif lamim. إن الله لا إله إلا هو الحي القيوم mima ya mima alifnya atau hamzahnya dilompati ma langsung ke lam ya mim enam harokat ya coba dibaca Jadi awalnya kan mim a ya. Mim a. Jadinya apa sekarang? Mima ya. Mim a, a-nya hilang, harokat hamzah, harokat fathahnya pindah ke mim. Mima. Demikian. Nah, mim tadi boleh dibaca enam harokat menganggap eh, bahwa aslinya adalah sukun. Atau juga boleh dibaca dua harokat ya, karena keadaan sekarang adalah bukan lagi sukun. Jadi boleh dibaca dengan cara yang kedua, ya. Mohon diperhatikan. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Mi berapa harokat? Dua ya. Jadi boleh enam, boleh pula dua harokat. Enam karena melihat aslinya sukun mim dua harokat karena melihat sekarang ini setelah bertemu dengan e, ayat berikutnya jadi di fathah ya. Nah, sekarang antum baca dengan cara yang kedua membaca mi dua harokat saja. Baik, baca. Alif lam mim Allahu lembaran uh, eh, juz yang ketiga. <clears throat> nah, lembaran setelahnya ini ini kalau ya dirasa sudah cukup kemudian bisa pindah ke juz 29 dan juz 30 maka sebelum berpindah ke juz 29 atau 30 ya ini ada materi tambahan ya. Jadi sebenarnya kita sudah belajar hukum-hukum yang umum kita dapatkan ya ahkam ammah ya, istilahnya demikian ahkam ammah seperti ahkam al-ta'rif ya itu umum berlaku pada semua qiraah kemudian apa lagi hukum nun sukun dan tanwin ini juga umum hukum apa lagi mim sukun dan tanwin ya, mim sukun kemudian hukum lam hukum ra kemudian juga tentang mad ini hukum-hukum yang umum ini sudah eh, eh, apa namanya sudah termasuk perkara yang atau bagian yang sudah banyak dari ahkam tajwid secara keseluruhan sehingga bisa digunakan untuk bekal ya, ketika kita masuk pada juz ke-29 atau 30. Nah. Baik, kita masuk saja ke juz yang keempat Juz yang keempat dimulai dengan e, materi tentang bagaimana kita memberhentikan bacaan wakaf. Ya. Baik. E, hukum asal dari wakaf adalah apa? Mensukun huruf terakhir. Ketika kita menghentikan bacaan, maka tugas kita adalah mensukun huruf yang terakhir. Ya. Dan adalah sebuah kaidah bahwasanya al-Arab ya, bahwasanya Arab tidaklah memulai bacaan dengan huruf yang sukun. Ya. Arab tidak memulai bacaan dengan apa huruf sukun ya. dan tidak menghentikan bacaan dengan huruf berharokat memulai kalimat selalu dengan harokat dan menghentikan selalu dengan selalu dengan sukun. Ya. Oleh karena itu, ya e, kita mengenal ada hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol itu digunakan untuk apa? Untuk memudahkan membaca kalimat kalimat yang asalnya itu berawalan dengan sukun. Jadi orang Arab membaca kalimat yang di atas dengan apa? Udkhul. Jadi tidak bisa langsung tehul gitu. Kalau kita bisa ya tehul bisa saja kan? Atau yang bawahnya sluk. Kita mudah saja. Tapi orang Arab tidak mungkin. Bagi mereka sulit untuk membaca langsung sukun, sluk, ya. dhul, khruj Makanya diberi apa? Hamzah wasal. Kapan dipakainya? Ketika mengawali ketika mengawali bacaan. Usluk ya. Udkhul ya. Kalau sudah ada huruf setelah sebelumnya, maka ya enggak dipakai. Langsung wadkhul atau wasluk. Nah, jadi demikianlah orang Arab memulai bacaan selalu dengan huruf yang berharokat dan mengakhiri bacaan dengan apa? Sukun. seandainya kalimat dakhala di akhir apa kalimat yang diucapkan oleh orang Arab mesti mereka mensukun dahol, ya. dakhal ya. sulit membaca kalimat akhirnya apa harokat sulit ya. kalaupun diharokati ya ditambah mad misalkan udhulu nah, ini kan juga sukun juga udhula ya. tapi kalau sekedar harokat begitu saja ya itu bukan ya, kalam Arab, ya, kalam Arab. Ya. Jadi selalu mereka mewakafkan bacaan dengan sukun, memulai dengan harokat. Nah, jadi e, hukum asal dari wakaf adalah dengan mensukun huruf terakhir. Nah, ini pada pelajaran ke-80 ya. Contoh-contoh e, ayat yang mana kita akhiri bacaannya dengan suatu kalimat akhirnya sudah sukun Nah kalau sudah sukun ya sudah tinggal dibaca ya, karena hukum asal dari wakaf ya, adalah sukun. Fa'idha farauta fansab. amma bini'mati rabbika fahaddith اذهب بكتابي هذا فألقه اذهب بكتابي هذا فألقه طيب إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى Berapa harokat أولى Ya? Berapa harokat? dua rakaat. Ya, termasuk kesalahan adalah tatwil, ya, memanjangkan mat menjadi lebih dari ukuran semestinya. Ya. Kalau kita baca dengan panjang, misalkan begini, Inna hadza la suhufil ula. Ya. Ini salah, salah dalam arti tidak tepat, ya, kurang sempurna, tidak menerapkan kaidah yang sebenarnya atau misalkan di akhir ayat atau di akhir surat ya suhufi Ibrahim wa Musa ini secara kaidah kurang tepat harusnya berapa dua harokat suhufi Ibrahim wa Musa coba Ibrahim wa Musa ya baik Juga termasuk kesalahan apa? Menambah menambah suara hamzah ya. Misalkan pada kalimat ta'dilu misalkan ta'dilu bahasa ta'dilu ya, jangan sampai ada hamzah di akhir ta'dilu nah jangan seperti itu baik seperti pula tadi ya إن هذا لفي الصحف الأولى la ini ada hamzahnya dilepaskan ula ya baik alladzi khalaqa fasawwa قالت من أنبأك هذا قالت من أنبأك هذا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا Berapa harokat? dua walaupun ada tanda matnya namun itu tidak berlaku dalam keadaan wakaf ya ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi Lanjutkan fasjudu. Fasjudu berapa harokat? Dua harokat. Ahsan. Lanjutkan. Rabbi inna ini. Rabbi inna طيب Yang berikutnya wakaf pada kata yang berakhiran tanwin fathah yang berakhiran tanwin fathah caranya dengan menghapus satu tanda tanwin ya. Naharon dihilangkan satu tanda tanwin menjadi tinggal fathah saja dan diganti alif ya alifnya yang kemudian menggantikan posisi tanwin tadi jadilah mad iwad ya, namanya apa mad iwad naharon menjadi Naharon wanidaan menjadi wanida. Perhatikan kalimat wanidaan setelah hamzah ada alifnya tidak? Setelah hamzah tidak ada alif. Akan tapi ketika wakaf ya anggaplah ada alif setelahnya. Jadi dibaca tetap a dua harokat ya. Semata melihat di sini Nah, ini contoh mad iwad, contoh mad iwad. Ya. Aliman, baca. Aliman. Jika wakaf Ahsan, ahsantum. Ahadan. Ahadan. Wakafnya? Nah, jangan diberi apa? Hamzah. Ahada, jangan. Ahada. Kemudian ma'an. ya. Nanti perhatikan di sini ada alif tidak setelah hamzah? Tidak ada. Kalau ini ada kan? Ya ada, ini ada. Ya, ini tidaklah menghalangi a nantinya dibaca dengan mad iwad. Jadi seakan ada alifnya. Baik. Jadi gimana wakofnya? Ma'an. Ma A-nya panjang? Naam, harokatain. Du'aan. Wakofnya? Tayyib, ahsan. Ahsan tuh. Ya. Halaman berikutnya. Pelajaran ke-81. Ya. <clears throat> Wakaf pada huruf berharokat. Ya. Dengan mensukun atau menyukun huruf tersebut. Nah, karena tadi kita sudah tahu asal dari apa harokat adalah apa? Eh, asal dari wakaf adalah dengan mensukun, mengganti yang berharokat jadi sukun. Ya. Taib. Lahabin menjadi lahab. Taib. Nasia menjadi nasi. Taib. Kita baca contoh-contohnya. Alhamdulillah, سيصلى نارا ذات لهب Hati-hati jangan diberi hamzah. Dzata lahab. Nah. Yukhrijul hayya minal mayyit. فهم شركاء في الثلث ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج Coba lanjutkan. Sampai di mana tadi? Ya. Kita ulang lagi. Ya, kita teruskan dulu. Innahu amalun ghairu salih. وله الملك يوم ينفخ Mbak santri-santri Talang Padang mah? Masih ada? Nah. Di mana santri-santri Talang Padang? Pulang semua. Baik, santri Palembang masih ada ya? Musamya ya, Musamya. Baik. Coba Allah Ibrahim baca lagi Ibrahim Ibrahim dari Palembang fasad. kalau kolanya jelas. Baik. Berikutnya yu'tikum yu'tikum Ukhid rokhawah Ya. Baik. tipis ahsan jazaan liman ya gunanya terpusat pada khayshum ulangi jazaan jazaan liman kana syukir طيب ahsan Ahsan, cukup. Berikutnya akh uh, Khalid Khalid Majid Khalid Karang Makmur قول إنكم لفي قول قول مختلف Gunanya diperpanjang. Qawlim mukhtalif. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Al-Akh Febri dari Natar. قيل يا ذا ألم نشرح يعني. لك صدرك صدر صدر صدرك ألم نشرح لك صدرك صدرك آه, tidak diberi hamzah صد tapi صد Ya, dua harokat ahda min ya harokatin ahda min ihdal umam dua harokat ahda min ihdal umam baik rabbi akraman lagi panjang fayaqulu rabbi akraman fayaqulu Baik. Al-akh uh, Abu Nabila. Abu Nabila. Abu Nabila. Kali Anda Kalau wakaf bagaimana? Sekarang antum tugasnya mewakafkan pada huwa. Ya. Ulangi. Nah, iya, Panjang bedanya masih ada eh, kesalahan. Coba ulangi. Qul huwa pendek. Qul huwa pendek. La ilaha illahu ya. Ulangi. Nah, keliru ini. Hanya panjang atau pendek? Ilaha. Hanya jangan panjang. Ilaha. Ya. La ilaha illahu. Ulangi. Nah, ini salahnya di sini. La ilaha. Nah, hanya jangan panjang. La ilaha illahu. Masih panjang atau masih ya, masih panjang. La ilaha illahu. Ya. Sekali lagi, kesempatan terakhir. Ah, terakhir sudah. <laughs> Baik. Yang sampingnya gimana? Wayastambi unaka. Bisa ya? Coba wayas yastambi'unaka wa yastambi'unaka ahaqquhu. Baik. Wa yastambi'unaka. Kanya panjang atau pendek? Hurufnya memang panjang tuh. K. Tapi <laughs> jangan dipanjangkan. Ya. Hurufnya panjang ditulis dengan bentuk yang panjang, tapi jangan dipanjangkan, pendek wa yastanbi'unaka ahaqqun. Nah, itu tanwin. Ya. Ahaqqun. Ya. Coba lagi. Wa yastanbi'unaka wa yastanbi'unaka Langsung. Naka ahaqqun. Ya. Wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa. Kalau wakaf jadinya hu ya. coba sekali lagi Barakallahu fiik. Jadi bacaan qalb dengan mengganti nun menjadi mim yang seutuhnya. Yastam diberi gunnah yang panjang. Barakallahu fiik. Usamah kali Anda Halo Usamah wujud? Ya baca Dua baris ya sama dua Fa imahi Betul. Kemudian Baik, coba ulang lagi. Faqalu, kemudian fanasinya si dua harokat aja. Ya. dua harokat. Ya. Ulangi. Ahsan. Ahsan tum. Ya. Cukup ya. Demikianlah apa? E, di antara keadaan eh, akhir kalimah ya. cara mewakafkannya yang yang jelas dengan sukun ya. Tapi tidak selalu sebelum sukun itu apa? panjang. Nah, yang berikutnya ikhwah fillah Bacaan mad arid li sukun. Bacaan mad arid li sukun. huwa an ya'tiya harfun maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan aridan. Sampai sini ya. Jadi mad alat sukun adalah an ya'tiya harful mad, ada huruf mad setelahnya apa? Huruf sukun huruf yang disukun sukunan sukun arid. Ya, sukun arid sukun yang tidak asli bisa babil waqf. Sukun yang muncul karena sebab waqaf, karena waqaf ya al-bayana. Ya, ini kalau wakaf menjadi al-bayan. Ya. Ta'maluna, wakafnya menjadi ta'malun. Nasta'inu, wakafnya nasta'in. Panjangnya berapa? Dua, empat, atau enam harokat. Coba kita baca dengan dua harokat. Al-bayan. Al-bayan. Ta'malun nasta'in. Afan ya. Afan ya. Ini maksudnya ini. Jadi mat arti sukun apa? An ya'tiya harful mat huruf mat setelahnya apa? Huruf sukun Sukunnya sukun yang aridon yang muncul karena apa? Karena ada wakof. Ya. Al-bayana. Wakafnya dengan mengganti fathah menjadi sukun. Ta'maluna nunnya diganti harokat fathah menjadi sukun. Nasta'inu nasta'in. Ya. Sebab sekarang nah, ukurannya berapa? Bisa dua, empat, enam. Sekarang kalau dua, caranya demikian. Al-bayan. Al-bayan kiasnya dengan ketika wasol al bayana ini kan dua rokat ya. kalau wakaf dengan dua rokat seperti tadi al bayan ta'malun nasta'in ya. kalau buat harokat bagaimana al bayan Ta'malun Ta'malun Nasta'in Nasta'in Ya Baik, enam harokat Al-bayan تعملون nasta'in. Nah, ada tambahan keterangan wal aula yang lebih utama bagi qari an yuqassira al-arid fil hadr. Lebih afdal untuk membaca dengan pendek dua harokat ya, kosor maksudnya dua harokat ketika membaca dengan tempo cepat ya. Wa yuwasfituhu fit tadwir, membaca dengan tawassut empat harokat ketika membaca dengan tempo tengah-tengah. Wa yutawwiluhu fit tahqiq, membaca dengan panjang enam harokat ketika membaca dengan tempo apa? Tahqiq. Ya, tahqiq artinya pelan. Ya. Ditatanasab al-qiraah supaya ya saling berkesesuaian dengan e, tempo bacaan ya. Wa idza ibtada al bila al-qari' memulai tilawahnya dengan ahadi al-maqadir dengan salah satu ukuran yang tiga, dua, misalkan dia mulai dari awal dua, ya, ya, maka apa? baik, Wa idza ibtada al-qari'u fi tilawatahu bi al maqadir al-thalathah as-sabiqah lil mad al-arid lis-sukun, ya, kalau dia memilih salah satu dari tiga apa ukuran yang disebutkan di atas, ya, dia mengambil dua misalkan. Maka fa'alaihi an yastamir, maka dia harus meneruskan ya. Meneruskan ala dzalikal miqdar dengan ukuran yang dia ambil sejak awal itu ya. Tapi kalau ambilnya dua ya dua, terus sampai dia mengakhiri tilawah ya. Misalnya dia membaca dengan tempo eh, pelan ya. Tempo pelan tapi mengambil miqdar yang Paling pendek misalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh tidak? Boleh kan? Ya. Nah kalau sudah mengambil dua, maka yang berikutnya juga dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki Yawmiddin Jangan eh, dua lalu empat إياك نعبد wa نستعين ya. Kalau empat harokat dari awal ya sudah terus sampai akhir kiraat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Dan ya, seterusnya Enam juga demikian Ya Insyaallah bisa dipahami ya Baik Juhri Saipudin maksud Juhri Saipudin Juhri mungkin Zuhri Zuhri Saifuddin ada <laughs> baik Abu Abdillah Sutardi Sekarang eh, sini ada contoh-contoh bacaan mat arid kisukun ya. Coba antum baca dengan nyeder dua harokat. Antum ambil eh, tiga baris lah apa? Coba dengan dua harokat ya. Be. <laughs> Lupa ya. kol kolanya jangan lupa. Hisab. Nah, belum ada. Masa saya lagi. Antum lah. Kasih ba kol-kolah. Al-hisab. Ya. Ulangi. Tayyib. Hasan. Lanjut, wat tayyibat, wat tayyibun. Wat tayyibuna Nah, kalau di sini ada tasydidnya. Di situ ada enggak? Ada ya? Iya. Wat tayyib bukan panjang wa tayyibuna Ahsan, ada nafasnya. Bad. Baik, satu baris lagi. Fi dhulumatin talat Fi zulumatin Tanwin kan? Tandanya bertemu fa hukumnya ikhfa. Fi dhulumatin thalath. Fi dhulumatin thalath. Ahsan. Satu lagi, wa malaha Jimnya kalau kalah furuj. Kol-kolanya dikeluarkan. Furuj. Jangan disimpan. Furuj. Nah, Baik. Kita lanjutkan ya. Hatta idza balagun nikah والله بصير بالعباد dua rakaat dulu Ata'an غير majdud يرجون تجارة لن تبور Baik. Berikutnya. Sekarang kita memakai miqdar empat harokat. Walibasuhum fiha harir. Tipis. وأحلوا قومهم دار البوار طيب وأدخل الجنة فقد فاز من الجنة والناس ومن فوقهم غواش ولا تحين مناص ولا تحين Nah, sekarang enam harokat. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ Lafaznya kurang panjang. Wa yas'alunaka 'anil mahiyy. في سم الخياط هل يذهبن كيده ما يغيظ وعندنا كتاب حفيظ ini ya sudah kita sampaikan boleh mengambil dua atau empat atau enam harokat dan yang awla adalah menyesuaikan tempo bacaan bila pelan enam harokat bila cepat dua harokat bila sedang empat harokat nah, dan adalah selalu e, seimbang ya bila e, selalu apa istimror ya continue Bila dari awal empat harokat Selalu dengan empat harokat Taib Pada halaman terakhir eh, Halaman ini Baris terakhir coba Anda lihat Halaman 107 Halaman eh, bagian terakhir ya Itu juga masih terkait dengan mat arid sukun namun huruf yang terakhir adalah apa hamzah ya nah kalau huruf terakhir hamzah Nah, berarti di sini terkumpul dua jenis mat. Mat apa? Mat wajib sekaligus mat apa? Mat arad disukun. Ya. Sekaligus mat arad disukun. Ya. Kalau mat arad disukun tadi ukurannya berapa? Bisa dua, bisa empat, bisa enam. Sedangkan mat wajib tadi ukurannya berapa? Empat. Nah, empat. Nah, berarti uh, di sini ada ijtima' ya sababain ya. Ada dua sebab mat yang berkumpul. Nah, sekarang yang kita pakai yang terkuat ya. Jadi untuk wakaf pada syaa ya, tidak boleh dengan dua harokat ya. Minimal berapa? Empat harokat. Taib. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a Coba. Ya, empat harokat atau enam harokat. Enam harokat boleh karena dia ya apa namanya? Menganggap ini sebagai apa? Sebagai mat ard sukun. Ya. فإذا جاء وعد ربي جعله الكاف মাথা রাখা طيب yang paling bawah وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء enam نعم، harokat. فما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسير Kita cukupkan dulu insyaallah apa yang tersisa bisa kita teruskan kita selesaikan pada sesi ba'dal isya باذنillah taala wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bila ada pertanyaan-pertanyaan silakan disiapkan. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu untuk kita bahas bersama. Fadhil. کل کے لگی